Masih kita membahas tentang kekhususan dari kana yaitu bahwasanya kana boleh dia dijadikan sebagai kana yang zaidah tambahan yang fungsinya apa? Taukid semata, taukid. Tapi ada syaratnya. Karena dijadikan zaidah ada syaratnya. Kalau zaidah tentunya tidak beramal. Faedahnya sekedar taukid. Syaratnya apa? Agar antakuna fi antakuna bi lafzil madhi, agar dia dengan lafaz madhi. Ada juga dengan lafaz apa? mudhari tapi jarang. Ada dalam syair. Kemudian yang kedua syaratnya antakuna fi hashwil kalam. Apa yang dimaksud dengan hashwil kalam? Ya. Di tengah-tengah antara musnad dengan musnadilai biasanya. Antara mubtada dengan khabarnya, Ataupun antara apa? Si mausul dengan silahnya. Ya. Kemudian diantara kehususan yang lain dari kana adalah ini belum ya. <clears throat> ya sebelum kita lanjutkan barangkali ada yang mau ditanyakan. Antum barangkali sebelumnya merojah buka-buka ada yang belum paham? Gak ada. Ya wa takhtassu kana bi jawazi ziya wa takhtassu aidha bi jawazi hadfiha ma'asmi ma'asmiha wa ibqa'i khabariha وذلك كثير بعد لو وإن الشرطيتين كقوله عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد وقولهم الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر juga karena dihususkan dengan bolehnya karena bersama isimnya dibuang Ya. Itu diantara kekhususan karena yang tidak ada pada teman-temannya. Karena dia asal jadi memiliki banyak asal bab ini sehingga dia memiliki banyak kelebihan. Ya. Boleh karena dibuang bersama isimnya, kemudian disisakan, ditinggalkan khobarnya. Disisakan khobarnya. Yang demikian yang dibuangnya karena bersama isimnya itu banyak datang setelah lau dan in syartiyataini yang faedahnya adalah menunjukkan syarat. Ya. Seperti sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Iltamis walau khataman min hadidin." Ya, iltamis walau khataman min hadidin. Mana di situ? Ataupun bagaimana i'rabnya khataman? Kenapa mansub? Dia mansub atau dinasobkan sebagai apa? Khobar kana ya mahdufah bersama isimnya. Aslinya iltamis walau kana alladhi taltamisuhu khataman ataupun walau kana al-multamas juga bisa. Walau kana al-multamas atau walau kana alladhi taltamisuhu khatama. Meskipun sesuatu yang didapatkan hanyalah khataman min hadid, cincin dari besi. Dibuang apa? Hah? dibuang kana dan isimnya. I'rabnya iltamis fi'lu amrin wa fa'iluhu mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta. Walau wawu harfu atfin. Lau harfu syartin. Ya. Jia biha li'aqdi sababiyah wal musabbabiyah. Didatangkan untuk mengikat sebab dengan akibatnya. Ya. Di antara jumlah syarat dan balasannya. Fi zamanil madhi. Ini terjadinya pada zaman yang madhi. Berbeda, eh, ini perbedaan lau dengan in. Masing-masingnya menunjukkan kepada syarat. Ya. Didatangkan untuk mengikat antara jawaban dengan syaratnya. Tapi di zaman yang lampau. Adapun in sama juga maknanya untuk mengikat sabab dengan musababnya, sebab dengan akibatnya, tapi fil mustakbal pada waktu yang akan datang. Ya. Dan boleh dikatakan pada ya Rabbnya lau lau harfum tina' lim tina'. Ya lau harfum tina' lim tina'. Boleh pula dikatakan harfu syartin ji'a biha li'aqdi sababiyah wal musababiyah atau yang lebih mudah tadi lau harfum tina' lim tina harfum tina' lim tina huruf yang menunjukkan terhalangnya sesuatu karena terhalangnya sesuatu yang lain ya. ya seperti laulallah ya ma ya kalau bukan karena Allah kita tidak bisa sholat sholat ternafikan seandainya bukan karena ataupun kalau kalau tidak ada pertolongan dari Allah, tidak ada taufik dari Allah. Kemudian khotaman i'rabnya khobar likana al mahdufah bersama isimnya. Jadi kana ataupun khobar, khotaman khobar likana al mahdufah masmiha. Khobar bagi kana ini buang bersama isimnya. Kemudian jumlah min hadid na'at bi khotam. Khotaman min hadid. Jadi jumlah jar majrur syai jumlah pada mahalnya nasab sebagai sifat dari khotam karena khotam nakirah sehingga setelahnya yaitu syibu jumlah di'arab sebagai sifat ya iltamis fi'lu amrin mabni ala sukun wa fa'il mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta au atin lau harfum tina limtina ataupun harfu syarat ya kemudian khotaman khabar likana al mahdufah ma'asmiha mansub wa alamatun al fathah min hadidin jar majrur sifat li khatam li khatam Kemudian contoh yang lain qauluhum ucapan orang Arab Anna sumadziyuna bi a'malihim in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun manusia dibalasi sesuai dengan amalan-amalannya. In khairan fa khairun. Kalau amalannya baik, maka balasannya adalah baik. Wa in syarran fa syarrun. Kalau amalan jelek, maka balasannya adalah jelek. Ya. Sama di situ khairan adalah khobar dari kana yang mahdhufah bersama isimnya. Ya. Adapun khairun yang marfu' itu yang Arabnya khabar dari mubtada mahdhuf fajaza'u khairun. Syarun juga yang marfu' itu khabar dari mubtada mahdhuf yaitu jaza'u fajaza'u syarun. Yani kalau dimunculkan semua maka kelihatan di situ. In kana ya al-amalu khairan fajaza'uhu khairun wa in kana al-amalu syarran fajaza'uhu syarrun. <coughs> Ya Arabnya Anas mubtada. Anas mubtada. majziun saya khabar marfu' wa alamat rafi al waw. niaba 'an dhamma li annahu jam'u mudzakarin salim. Kemudian majzi itu adalah isim maf'ul. Ya. Dia wa naibul fa'il mustatir, naibul fa'ilnya mustatir. Seperti manfi, ya. Itu isim maf'ul juga naibul fa'il mustatir fi jawazan takdiruhu hum. Ya. Anas majziyun di situ naibul fa'ilnya mustatir takdirnya hum. Bi a'malihim itu jar majrur muta'alliqnya dengan majzi. Kemudian in harfu syartin. Ya, harfu syartin jazim yang menjazmkan. Tajzimu fi'laini al awal fi'il syarat. Yang pertama adalah fi'il syarat. Mana fi'il syaratnya? Ya karena yang dibuang itu. Pada mahalnya jazm. Ya. Wasani jawabuhu. Adapun yang kedua jawabannya fakhairun itu jumlah ismiyah. Aslinya fajaza'u khairun. Jumlah ismiyah pada mahalnya jazm. takdiruhu hum. Eh. Wasani jawabu. Yang kedua jawabannya khairon khabarkan al mahdufah Masmiha bersama isimnya. Dan dia karena adalah fi'lun maudin, fi'l maudi. Fi mahali jazmin pada mahalnya jazm. Fi'lu syarat. Jadi karena ini buang itu pada mahalnya jazm sebagai fi'il syarat. Kemudian ucapan mereka fa khairun fa'nya rabithah li jawab syarat yang mengikat jawaban syarat dengan fil syaratnya. Kemudian khairun khabar mubtada mahdhuf. Khairun khabar bagi mubtada mahdhuf. Wa taqdir taqdiruhu jazaohum khairun. Ya, maka balasannya bagi mereka adalah kebaikan pula. Nah, jumlah mubtada wal khabar fajazaum khairun yang jazaum di situ dibuang itu pada mahalnya pada mahalnya jazm. Hmm sebagai jawab syarat sama yang setelahnya wa in syarrun fa syarrun ya wa in kana al amalu syarrun fa jazaohu syarrun sama ya Rabbi ah, ini sisi yang paling roji yaitu menasobkan yang pertama in khairan fa khairun dan rafa yang kedua itu sisi yang paling kuat dan di sana ada sisi yang lain. Ya, tapi cukup kita dengan satu sisi ini aja, sini aja yang apa yang rojih. Kemudian di antara kekhususan yang lain bagi kana adalah wa takhtassu aidha bi jawazi haffi nuni mudari'iha al-majzumi in lam yalqaha sakinun wala dhamiru nasbin muttasilin biha nahu walam aku baghiya wala taku fi dhayqin wa in taku hasanatan dan juga kana dihususkan dengan bolehnya membuang nun dari fiil mudhari'nya yang majzum ya boleh membuang nun dari fiil mudhari'nya kana yang majzum kana yakunu kalau dijazmkan jadi apa? Lam yakun. Lam yakun. Ya. Tapi ada syaratnya. Ya, bolehnya membuang nun pada fil mudhari'nya karena yang majzum ada syaratnya. Syaratnya adalah in lam yalqaha sakin. Apabila tidak diikuti oleh sukun. Ya apabila tidak bertemu dengan sukun gitulah tidak pula bertemu dengan domir yang nasab yang domir nasab tersebut mutasil biha bersambung dengan yakun ya diantara contoh yang memenuhi syarat sehingga boleh dibuang padanya nun pada film mudhari'nya adalah firman Allah Subhanahu wa taala walam aku baghiya walam aku baghiya juga walam taku fi doyqin wa intaku hasanatan. Ya, wa intaku hasanatan. Coba di Rob. Walam aku bagia. Walam aku bagia. ya Robnya ya wa harf hasbama ma qabla halam harfu nafin wa jazmin. Aku fi'lun mudhari' majzumun bila wa alamatu jazmihi ya sukunun sukunun an-nun al-mahdhufa atau as-sukun ala an-nun al-mahdhufa. Sukun di atas nun yang dibuang. Kenapa dibuang? Tahfifan. Untuk meringankan. Tentunya aku lebih ringan daripada akun. Ya. Aslinya apa? Akunu. Ya, dibuang domahnya karena kemasukan penjazem lam kemudian setelah dibuang domahnya menjadi akun ya kan lam akun nah setelah dibuang domahnya menjadi sukun maka di situ ada pertemuan dua sukun kan sukunya ada pada wawu aku dan sukunya ada pada nun akun ini memberatkan ya oleh karenanya dibuang apa wawunya lam akun nah setelah itu dibuang lagi nunnya. Lam aku. Pembuangan yang dua pembuangan yang pertama membuang harokat yang tadinya akunu menjadi akun itu wajib. Juga membuang wawu karena sebab pertemuan dua sukun sukunya ada pada wawu dan nun itu juga wajib. Adapun pembuangan nun tidak wajib. Ya, tidak wajib. Tapi kalau dalam Al-Qur'an ya harus kita baca sesuai dengan tulisannya. Dalam kalimat yang lain ya di luar Al-Qur'an. Kalau antum dapati syarat-syaratnya silahkan antum buang nunnya ataupun antum tetap menetapkan di situ nunnya. Kemudian wala taku fi dhiqin wala taku wau asma qabla la harfu nahyin la nahyah taku fi'lun mudhari'un majzumun bi la nahiyah wa alamatu jazmi bisa juga al sukun ala an-nun al mahdufah takhfifan. Ya. Wa fa'iluhu oh, tadi belum di Arab selesai, belum selesai ya. Walam aku bahagia ya. Aku iya. Aku ulangi fi'lul mubari' majzumun bilam wa matu jazmihi al eh, sukun ya ala an-nun al mahdufah Kemudian was wasmuha ismunya aku mana? Dhamir mustatir fihi Ujuban takdiru ana bagian ya khabar khabar aku mansub wa alamatu nasbi al-fathah dhahira ala akhiri wala taku fi dhayqin la nahiyah ya taku fi'lun mudhari' majzumun bi la nahiya wa alamatu jazmihi as-sukun ala an-nun al-mahdhufah takhfifan Ya, wasmuha ismunya taku mana? Ba'mir mustatir fihi ujuban taktru anta fi dhiqin jar majrur syibu jumlah fi mahali fi mahali nasbin khabar taku wa in taku hasanatan ya wawu hasba maqabla in harfu syartin jazim tajzimu alaini taku فعل مضارع مجزوم ب إن وعلامة فعل شرط يا يعني فعل مضارع فعل الشرط مجزوم ب إن وعلامة جزمه يا السكون على النون المحذوفة تخفيفا أين اسمها واسمها ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت حسنة خبر تكو منصوب وعلامه نصبه al-fathah zahira ala akhirih ya pada kira yang lain hasanatun ya dengan menjadikan kananya tamah berarti hasanatun sebagai failnya sebagai apa failnya tadi disebutkan bahwasanya syaratnya agar setelah nun yang majzum ini ataupun setelah kana yang majzum ini bukan sukun kalau seandainya setelahnya sukun maka tidak boleh ketika majzum dibuang apa? Nunnya harus dimunculkan. Kenapa? Karena ada pertemuan dua oh, sukun. Seperti apa? Lam yakunil ladzina kafaru. Gak boleh antum buang nunnya. Lam yakul jadinya. Ya kan? Lam yakunil ladzina kafaru kalau dibuang jadi lam yakul. Tidak boleh dibuang. Kenapa? Karena ada pertemuan dua oh, sukun. Sukunnya ada pada nun dan sukunnya ada pada lam Ya. Meskipun ada juga ada aja ya yang menyelisihinya. Ada juga yang membolehkan gitu. Jarang. Yaitu Yunus termasuk ahli nahu yang kodim juga. Ya. Idza lam takul hajatu min himmatil fata itu kan. Idza lam takul. Bukan lam takunil di bangunnya. Ya, tapi hukum asalnya seperti itu. Kalau ada ataupun setelahnya datang sukun maka nggak boleh dibuang nunnya tapi ditetapkan dengan dikasroh kasroh aribah kemudian disebutkan juga syaratnya agar setelahnya bukan domir nasab kalau setelahnya domir nasab maka tidak boleh dibuang nunnya seperti ucapannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang in ya yeah. in yakunhu falan tusallat alaihi in yakunhu falan tusalab alaihi nggak boleh iyaku ya dibuang nunnya in yakunhu falan tusalab alaihi di sini domir itu nasbin fi mahli nasbin khobarnya yakun isimnya yakun domir mustatir fihi jawazan takdirnya huwa jika orang itu adalah ibnu jika ibnu soyad itu adalah dajjal falan tusallat alaihi maka saya kalian tidak akan dikuasakan untuk bisa membunuhnya. Di sini bergandengan yakun yang majzum ya dengan apa? bomir, mutasil yang mansub sehingga nggak boleh dibuang. Ya. Nah itu. Udah ya ini ya. Ya terkait dengan bolehnya membuang nun dari kana ataupun dari mudoreknya kana yang majzum kana yakun ya khusus untuk yang mufrad ya yang ada nunnya adapun yang untuk musanna ataupun yang jama nggak boleh dibuang seperti yakunani, yakununa. Ya, itu kan kalau majum ya tentunya dibangun membuang nun kan. Lam yakuna, lam yakunu. Ya. Ini khusus pembahasannya pada mudorenya kana yakunu itu. Bukan mudorenya kana ataupun kanu, tapi mudorenya kana yakunu. Yang majum Ya, sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan? Biasanya ada. Eh. Iltamis. Fi'lu amrin. Iltamis fi'lu amrin mabni ala sukun. Ya, wa fa'ilu mustatir fihi wujuban takdiruhu apa? Anta. Wa harfu adfin. Lau harfum tina alim tina Ataupun dikatakan harfu syartin. Ya. Kemudian khataman khabar kana al mahdhufa ma'asmiha. Khataman adalah khabar kana yang dibuang bersama isimnya. Mar mansub wa alamatun nasbi al fathah bain al akhirih. Ya. Kemudian apa? Min hadidin jar majrur fi mahalli apa? Nasbin sebagai naat sifat bagi apa? Khotaman karena dia datang setelah yang nakiroh cincin yang dari besi artinya yang cincin yang terbikin dari besi yang lain ya Anas majziyuna bi a'malihim ya takdirannya ingkana al amalu khairan fajazahu khairun Fa'in kana al-amalu syarran fajaza'uhu syarran. Tentang apa? Amal dan balasannya. Tanya semisal itu. Enggak terbatas pada contoh ini. Apa? Iya terus. <laughs> Tanya Tanyanya. Wala domirin Oh, yang ditanyakan apa? Mutasilin. Iram mutasilin gitu ya. Di sini itu tulisannya kasro sih. Di situ doma ya? Iya, harusnya doma. Sifat dari domir, domir nasab yang domir itu mutasil. Biha ya dengan dengan nun. Irobnya dia sifat mutasilun. Di sini catatan anak ada kasroh. Hmm. Domirun nasbin mutasilun sifat dari apa? Bomir. Ya kenapa? Kenapa? Iya tadi baru barusan bahas. Jadi kalau bergandengannya dengan domir mutasil yang masuk nggak boleh dibuang nunnya. Tadi kan syaratnya kan bolehnya dibuang nunnya ketika setelahnya bukan sukun. Kalau setelahnya sukun nggak boleh dibuang. Seperti lamnya kunil ladina kafaru, ya lan yakunillahu liyaghfir lahum. Atau kalau setelahnya dhamir nasbin mutasil, dhamir nasab yang mutasil, itu juga nggak boleh dibuang nunnya. Seperti in lam yakunhu falan tusallatu alai. Ya, kalau dibuang jadi in lam yakun. Ya, nggak boleh. Dan pembuangan itu sifatnya boleh, tidak harus. <coughs> Untuk takhfif likasrotil isti'mal karena banyak yang penggunaan sehingga ditakhfif itu banyak ya kasratul ya, kasrotu al isti'mal itu mendatangkan takhfif seperti bismillahirrahmanirrahim itu kan kita dapati nggak ada alifnya setelah ba bismillahirrahmanirrahim ya kan kenapa takhfif karena sering digunakan bismillah ini tapi kalau bismi muhammadin harus ada alifnya setelah ba bismi muhammadin Yang lain? Siapa yang belum paham? Hah? Cara membedakan karena yang sama dengan nakisoh sudah lewat ya. Jadi kalau karena yang sama itu dari sisi terjemahannya mana hasola atau hadasa. karena al hadasal motor atau hasol motor. Iya. Kemudian dari sisi lafadznya ya situ hanya ada yang marfu'nya saja. Sudah tercukupi dengan yang marfu'nya ini. Ya karena namanya tadi hasola hadasa. Kalau yang nakisoh dia tidak tercukupi dengan sekedar yang marfu'nya harus disempurnakan dengan yang mansubnya. Dan maknanya sudah kita lewatkan karena itu mensifat ya apa? Isim dengan khobar di waktu yang lampau ada kalanya ma'al inqita' dengan terputus mensifatannya hanya terjadi di waktu lampau ada kalanya mengal istimror ada kalanya bermakna soro ya. adapun karena yang tamah maknanya hasola waqa'a hadasa seperti ini juga bisa ini memungkinkan dua sisi tadi wa intaku hasanatun bisa bermakna wa in hasolat hasanatun jika terjadi kebaikan gitu. Ya tentunya harus melihat kiroah yang lain. Kalau tidak ada ya nggak boleh meskipun dari sisi lughah boleh. Ya. Ada di sana iya kalimat ataupun sisi-sisi Arab yang secara lughah jaiz boleh tapi dari sisi kiroah nggak boleh ada yang dari sisi kiroah boleh dari sisi lughah juga boleh ya Ya seperti tadi Bismillahirrahmanirrahim. I'rabnya ya, kan kalau dari sisi i'rab ya, ya bisa beberapa sisi kan. Cuma dari sananya seperti itu ya sudah kita ikuti. Karena kira'ah sunnah mutabah. Yang lain ada? Ya. Ya. Kita lanjutkan ke pasal berikutnya. Wa ammal huruful musyabbahatu bilaysa fa'arba'atun ma wala wa in wala ta. Adapun huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa adapun huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa dalam makna itu menafikan kemudian juga dalam hal amalannya dia masuk ke jumlah ismiyah ya diserupakan dengan laisa dari sisi makna yaitu penafian Kemudian juga dari sisi masuknya huruf tersebut kepada jumlah ismiyah. Ya, kita tahu laisa hanya bisa masuk ke jumlah apa? Ismiyah. Laisa Muhammadun qaiman. Enggak ada laisa kharaja Muhammadun. Ya. Ada empat itu ma, la, in dan lata. Sama semuanya dari sisi makna. Menafikan yang paling sering beramal adalah ma'an nafiyah. Yang paling sering beramal ma'an nafiyah. Ya hukum asalnya sih tidak beramal huruf-huruf ini karena huruf-huruf ini ma la in lata itu huruf-huruf yang musyarakah. Dia bisa masuk ke fi'il dia, fi'il dia juga. Ya Ya, adapun di sini disebutkan fata'malu amala laisa 'indal hijaziyin. Adapun ma maka dia ma beramal seperti amalnya laisa merofakkan isim dan menasabun khabar 'indal hijazin. Ini di sisi orang-orang Hijaz. Demikian pula orang-orang Tuhamah. Adapun di sisi mereka Fanitami nah, maka mereka tidak mengamalkannya. Kalau tidak diamalkan berarti isim yang setelahnya di Arab sebagai mubtada khabar. Bukan isimnya ma. Disebutkan di sini syarat-syarat beramalnya ma seperti amalannya laisa. Bisyarti an la taqtarina bi'in. Wa an la yaqtarina khabaruha bi'illa. Wa an la yataqaddama khabaruha ala smiha. ولا معمول خبرها على اسمها إلا إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا فالمستوفية للشروط نحو ما زيد ذاهبا وكقوله تعالى ما هذا بشر ما هن أمهاتهم Ma beramal seperti amalnya Laisa dengan syarat yang pertama agar Ma tidak bergandengan dengan In agar ma tidak bergandengan dengan in yaitu in az-zaidah al-kafah in zaidah yang menahan amalannya ma Kemudian kedua an layak tarina khobaruha bi illa agar khobarnya tidak bergandengan dengan illa. Yang mana faedahnya adalah hasr. Hmm illa faedahnya al-hasr. Hasr itu faedahnya untuk menetapkan. Sedangkan dia mak itu maknanya nafi sehingga bertentangan gitu. Sehingga ketika bertemu dengan ilah tidak beramal. Ya. Selain ma zaidun illa hmm. ma zaidun illa polibun ma zaidun illa polibun tidaklah zaid melainkan seorang yang seorang polib tidak diamalkan kenapa kemasukan illa ya tadinya kan nafi itu ma zaidun poliban nafi kan Zaid bukan seorang yang bukan seorang polib, tapi ketika dimasuki ilah jadi nafi atau isbat. Ma Zaidun illa polib. Tidaklah Zaid melainkan seorang polib. Isbat apa nafi mana ya? Isbat jadinya kan. Eh, makanya tidak pernah beramal. Nafinya hilang karena sebab masuknya ilah. Nafi nafi jadi isbat maknanya. Ma nafi ilah nafi jadi mana isbat. Yang ketiga, an layak an la yataqaddama khabaruha agar khobarnya tidak mendahului isimnya. Meskipun khobarnya zorof menurut pendapat yang sahih, sebagian mengatakan boleh khobarnya mendahului isimnya kalau khobarnya zorof. Kenapa ketika khobarnya mendahului isimnya di situ mak tidak lagi beramal? Karena amalannya menjadi lemah. Ini amalan dia tidak amalan dia menjadi lemah. Kemudian syarat yang keempat, Jadi syarat yang pertama tadi apa apa tadi? Agar dia tidak bergandengan dengan an zaidah. Ya. Yang kedua agar tidak khabarnya tidak mendahului apa? isimnya. Atau yang kedua apa tadi? Ya agar khabarnya tidak bergandengan dengan illa. Yang ketiga agar khabarnya tidak mendahului apa? Isimnya. Yang keempat agar makmul khobarnya tidak mendahului isimnya. Agar makmul khobarnya tidak mendahului isimnya. Kita tahu bahwasanya huruf-huruf ini masuk kepada mubtada dan khobar dan khobar itu terkadang memiliki makmul makmulnya seperti jar jurur ataupun dhorof ataupun maf'ulnya ya, syaratnya yang keempat ini agar makmulnya khobar itu tidak mendahului isimnya. Illa idza kana al-ma'mul dzarfan aw jaran wa majruron, kecuali kalau ma'mulnya berupa dzaraf dan jar majrur, maka boleh untuk ma'mulnya khobar ini mendahului isimnya. Nanti akan ada contohnya. Fal mustawfiyatu li syuruti al-arba'ati al-madhkuru nahu ma zaidun zahiba. Maka contoh yang memenuhi syarat adalah ma zaidun zahiban ini memenuhi syarat. Syarat yang pertama, mak di sini tidak bergandengan dengan an. Iya. Syarat yang kedua, khobarnya tidak bergandengan dengan illa. Kalau dikasih main, ya nggak beramal jadinya. In ya tadi in zaidah. Syarat yang ketiga, khobarnya tidak mendahului mubtadanya juga. Di sini nggak ada makmulnya kalau di sini nggak disebutkan makmulnya. Irobnya bagaimana? Ma nafiyah, hijaziyah disebutkan hijaziyah untuk membedakan dengan tamimiyah yang tidak yang tidak beramal. Ya. Ma nafiyah hijaziyah ta'malu amalakana tarfa'ul isma. Ya. Wa tansibul khabar. Ya. Kita tahu laisa temannya kana ya, asalnya kan kana sehingga disebutkan kana, ta'mal amalakana ترفع الاسم وتنصب الخبر زيد اسمها مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره ذاهبا خبرها منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ما هذا بشرة يا رب sama ما نافية حجازية تعمل عمل كان عمل كان ترفع الاسم وتنسب الخبر هذا ها للتنبيه ذا اسم إشارة مبني على السكن في محل رفع اسمه ما نافية إجازية بشر خبر ya khabaruha mansubu alamat nasbihi al fathah dhahir ala akhirih <clears throat> juga sama mahunna ummahatihim i'rabnya sama kemudian fa in ya sekarang bagaimana kalau syarat tadi hilang. Tidak terpenuhi empat syarat tadi. Fa in iktaranat bi'an bi'in ya. Batala amaluha nahu ma in zaidun qaimun. Apabila ma bergandengan dengan in, maka batallah amalannya ma. Ma tidak lagi bisa beramal. Ma in zaidun qaimun. Ma in zaidun qaimun ya biasanya kalau zaidah maknanya sekedar taukid. Zaid tidaklah dia tidaklah sedang berdiri. Zaid tidaklah dia sedang berdiri. Ya. Eropnya bagaimana mak? Nafiyah jaziyah. Batala amaluha telah batal amalannya. In zaidah. Kalau mau ditambahkan boleh kafah. Menahan amalannya mak. Zaidun mubtada. Khaim khabar. Eropnya mudah. Ya. Hanya untuk katakan maknya di situ apa nafiyah hijaziyah batala amaluha innya zaidah zaidun mubtada qaim khabar tinggal dilengkapi zaidun mubtada marfu dan seterusnya wa kadza in iqtarana khabaruha bi illa nahwa ma muhammadun illa rasulun demikian pula batal amalannya ma tidak beramal ma apabila khobarnya ma itu bergandengan dengan illa bergandengan dengan illa. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Ya. I'rabnya ya bagaimana? Ma nafiyah batala amaluha Muhammadun mubtada. Ya, marfu' bil ibtida wa alamatu rafi' adamma dhahira ala akhirih. Illa adatu hasrin. Ya, rasulun khabar marfu' Ya, wa alamat rafi ala akhiri. Kemudian bagaimana seandainya penafian yang masuk itu bukan illa bukan dengan huruf tapi dengan isim. Seperti ma Zaidun ghairu Dengan ghair isim kan ghair kan? kalau penafiannya itu dengan selain huruf tapi dengan isim maka boleh diamalkan. Ma Zaidun ghairu qaim diamalkan. Ghairu sebagai khabar bagi ma. Ma Zaidun ghairu qaim. Ghairu kan nafi tapi isim. Ini boleh diamalkan. Boleh pula tidak diamalkan. Kemudian Wakaza in taqaddama khabaruha ala ismiha nahu ma qaimun zaidun. Demikian pula apabila khabarnya mendahului isimnya maka batallah amalannya ma an-nafiyah al-hijaziyah. Contohnya, contoh dari khabar yang mendahului isimnya adalah ma qaimun zaidun. Ma qaimun zaidun. Ya. Tidaklah Zaid berdiri ataupun Zaid tidak sedang berdiri. Qaimun sebagai apa? khabar muqaddam, Zaidun mubtada muakhar. Atau boleh pula di Arab seperti Arabnya mayasuddu masadda al khabar. Ya kan? Qaimun mubtada. Marfu, kemudian Zaidun fa'il. Ya. Marfu sadda masadda al khabar. Atau <clears throat> taqaddama ma'mulul khabar. Atau ketika ma'mulnya khabar mendahului isimnya. Ini juga menyebabkan batalnya amalannya mak. Ya. Contohnya ma maka Zaidun akilun. Zaid tidaklah makan makananmu. Ma maka Zaidun akilun. Mana mubtadanya di sini? Zaidun. Mana khabarnya di sini? Akilun. Ta'amak sebagai apa? Maf'ulnya akil, berarti dia ma'mulnya akil, ya kan? Ma'mul itu lebih umum dari sekedar maf'ul. Masuk juga maf'ul, jar majrur yang muta'alik dengannya ataupun dhorof Ya, di sini tidak diamalkan ma. Kenapa? Karena makmulnya khobar, makmulnya akil, yaitu ta'amak didahulukan penyebutannya sebelum isim. Ya. Kalau seandainya tidak didahulukan, boleh. Seperti diakhirkan ma zaidun akilun, ma zaidun akilan, ya kan? Ta'amak ataupun didahulukan sebelum apa? sebelum khabarnya ma zaidun ta'amaka akilan misalkan kemudian fa in kana dzarfan apabila ma'mulnya khabar itu dzaraf contohnya ma indaka zaidun jalisan ataupun jar majrur contohnya ma dari zaidun jalisan lam yabdul amaluha maka tidak batal amalannya apa? Ma karena mereka ahli nahwu ataupun al-arab berluas-luas dalam penggunaan apa? Dzaraf dan al-jar wal majrur. Irobnya jelas ya insyaallah. Jadi indak itu dzaraf muta'aliknya dengan jalis mansub mau dirob ما نافية حجازية تعمل عمل كان ترفع الاسم وتنسب الخبر عندك ظرف منسوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف كاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جار مضاف إليه الظرف متعلق بجالس زيد اسم ما نافية جزية جالسا خبر mar mansub wa alamat nasbil fathah zahiru ala akhirih. Seperti itu ya dalam i'rabnya. Ya Ada yang ditanyakan? Hah? Apa yang ditanyakan? Terjemahannya. Makmul khobar Iya. Makmulnya khobar. Jadi khobar itu dia sebagai amil bagi dia. Ada amil, ada makmul. Iya. Seperti pada contoh tadi. Iya. Apa tadi disebutkan? Ma ta'amaka Zaidun akil. Ya, di sini ta'amak mansub. Amilnya mana? Yang menasubkan? Akil. Berarti akil adalah amilnya ya. Tu'amak makmulnya gitu. Amil makmul. Kenapa di situ tu'amak dinasobkan? Karena dia sebagai makmul yang dikenai amil yaitu akil. Dan makmul itu lebih umum dari sekedar maf'ul. Ya, di antaranya maf'ul, zorof, jar majrur itu makmul. Ya, lain? Ya. Ma'mul Zorof Dengan ma'mul apa? Khabar <laughs> Ini beda bahasanya ya. Diulangi saya di terjemahnya ya Apabila Demikian pula apabila khobarnya mendahului isimnya Contoh maqaimun zaidun Ya ini kan jelas khobarnya qaim mendahului isimnya sehingga tidak diamalkan ataupun makmul khobar ya apabila makmul khobarnya mendahului isim ya makmul khobar maksudnya apabila makmul khobarnya itu zorof maka dibolehkan untuk diamalkan ataupun diamalkan maknya adapun kalau makmul khobarnya ya bukan zorof bukan jermajru seperti mafulun bih maka tidak boleh diamalkan. Ma'mul khobar. Jadi ma'mul khobar itu ada yang berupa apa? Maful, ada yang berupa zorof ada yang berupa jamajrur. Eh. Ya, ma'mul itu ya muta'alliqat itu ma'mul ma'mul. Ya muta'alliqat itu. Ma'mul. Seperti ala jalisun fil masjid, fil masjid. Jar majrur. Iya, dia makmul dan dia muta'alik dengan jalis. Ya. Sama juga akal tu tufahatan. Tufahatan itu dia jar majrur dan dia termasuk muta'alliqat. Apa? Maaf, mafulun bih dia. Dia mafulun bih dan termasuk muta'alliqat juga. Dia terkait dengan akala. Kemudian sedikit lagi wa banu tamimin la yu'milunaha wa in istawfati syurutal madhkurah. Sedangkan Banu Tamim tidak mengamalkan ma ini meskipun terpenuhi syarat-syaratnya. Wa ini istawfat asyuruta. Meskipun syarat-syarat yang telah disebutkan terpenuhi. Disebutkan di dalam kitab Al-Mughni dari Asim salah satu qari yang masyhur bahwasanya beliau membaca mahunna ummahatuhum mahunna ummahatuhum ya alat tamimiyah berdasarkan lohonya tani Tamim nah, cukuplah insyaallah nanti untuk la in dan lata kita tunda ya semoga bisa difahami nggak ada soal yang lain cukup gimana sis gimana ada Erop lagi yang mau ditanyakan? <laughs> Peneliti Erop. Ya, kalau nggak ada maka kita cukupkan sampai di sini. Ya, subhanallah bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum.